Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan atau kemarin belum kita selesaikan ya kita selesaikan pembahasan seputar apa kemarin? Seputar suatu perbuatan yang dikembalikan kepada urf manakala tidak ada pembatasan atau ukuran yang diletakkan oleh syariat. Faham ya? Nah, contohnya mengenai lafad perceraian mem atau lafad pernikahan, akad nikah atau yang semisalnya itu biasanya kan pakai bahasa Arab. Tapi taruhlah dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Kalau sudah menunjukkan apa yang diinginkan, dikatakan sah-sah saja. Nah, dan juga dianggap transaksi atau akad tersebut berlangsung. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini. Berikutnya qauluhu fi qawli man qad haqqaqa ay fi qaulil ulama al muhaqqiqin annahu la farqa baina 'aqdin wa 'aqdin wa la farqa baina 'aqdin wa fasxin fi dhalik halaman 279 perhatikan 279 maksudnya apa maksudnya kata beliau yaitu maksudnya fi qaulil ulama itu ada pada ucapan para ulama al muhaqqiqin yang mereka ahli tahqiq yaitu para ulama yang sudah meneliti bahwasanya apa tidak ada bedanya antara akad yang ini dan akad yang ini. Wala farqa dan tidak ada bedanya antara apa? Baina aqdin wa faskhin, antara akad tersebut berlangsung atau faskhin atau dibatalkan. Fi dzalik dalam masalah dalam masalah tersebut. Maksudnya bagaimana dikembalikan ke mana? Uruf. Dikembalikan ke uruf. Kalau uruf mengatakan batal transaksinya batal. Kalau uruf mengatakan sah sah saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Aku berikan kamu kepada putriku walaupun lafaznya bukan aku nikahkan, kalau urf menyatakan itu sah-sah. Paham ya? Aku berikan kamu kepada putriku dengan mahar sekian-sekian. Lafaznya bukan aku nikahkan, tapi kan memberikan otomatis menghalalkan, membolehkan kan itu. Di situ berarti kembali ke urf. Nah, kita lihat lagi. Wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Di antaranya dari kalangan ulama al-muhaqqiqin tersebut adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih. Haitsu qala itu ketika beliau berkata, Inna jami'al 'uqudi tun'aqad bima an nas. Ini kaidahnya, simpel, padat, pendek. Inna jami'al 'uqudi tun'aqadu bima an nas. Sesungguhnya semua transaksi, semua akad-akad yang ada tun'aqad dianggap transaksi tersebut sah ataukah tidak bima an nas. Dengan apa? Dengan apa? Eh, dengan sesuatu yang dikenal oleh manusia, diketahui oleh manusia, urufnya manusia. Faham maksudnya insya Allah nih? Jadi ini penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya manusia atau masyarakat setempat mengatakan saya sah. Nah, seperti itu. Karena terkadang kan ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang nah Melayu misalkan, kan enggak kan enggak bisa bahasa Arab itu loh. Nah, transaksi akad nikah kalau harus pakai bahasa Arab kan susah. Paham ya? Nah, sekarang kalau tanpa pakai bahasa Arab tapi lafadznya pakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bahasa Arab tersebut, ya sah-sah saja. Ya kan? Aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar 1 kilogram emas murni dibayar secara kontan. Sah? Sah. tu zawajah, aku terima pernikahannya. Faham maksudnya ya? Nah, walaupun lafadznya bukan bahasa Arab pun dikatakan sah. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa jamin. kita lihat sini. Kata beliau, bahwa huwa alimun muhaqqiqun qawiyyun fahm." Masyaallah. Syekhul Islam adalah seorang alim muhakkik. Muhakkik itu maksudnya orang yang pandai dalam meneliti. Muhakkik ahlu tahqiq, ahlu teliti. Paham ya? Teliti, cermat. Masyaallah. Qawiyyul fahm, kuat sekali pemahamannya. Qawiyyud din, kuat sekali agamanya. Walihada tajidu ghaliba ikhtiyarihi muwafaqatan lid-dalil as-sahih masyaallah. Oleh karena ini, engkau jumpai kebanyakan pilihan-pilihan beliau, pilihan siapa ini? Pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencocoki kebanyakannya mencocoki dalil yang sahih wa inni usi talibal ilmi bil hirs ala kutubihi wa kutubi talaminhi Ibnu Qayyim rahimahumullah masyaallah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini nasihat bagus sekali dan alhamdulillah anak rasakan juga kalau antum mau merasakan baca kitabnya. Apa kata beliau? Dan aku wasiatkan kepada penuntut ilmu pelajar untuk semangat na'am barakallahu fikum semangat mempelajari atau membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam atau kitab-kitabnya murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya bagus sekali. Mulai dari kata karangan kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seperti Miftah Darus Sa'adah misalkan ya. Nah barakallahu fikum kitab Ar-Ruh ya? Kitab Ar-Ruh. Nah, Syekhul Islam Taimiyah surat al Mustaqim. Paham ya? Banyak sekali kitabnya. Nah, kemudian kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyah Nama dari Salikin bagus sekali. Nah, kemudian kena Syekhul Islam Nutaimiyah Taimiyah Minhajus Sunnah nabawinya. Kitabnya itu gimana ya? Kitabnya itu berbobot itu loh, paham ya? Kalamnya itu walaupun pendek, simple, padat tapi berisi. Itu kalamnya para ulama di antaranya Syekhul Islam Nutaimiyah Taimiyah ini. Karena nah barakallahu fikum dua sosok ini ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah ulama yang sangat kuat sekali Paham ya? Yang sangat kuat sekali dan juga beliau sampai dikenal ahli tahqiq bayangkan. Syekhul Islam gelar itu enggak sembarangan ya. Nah, barakallahu fikum kita lihat sini. Fa inna fihi ma khairan katsira karena nampak ada kedua syekh tersebut ada kebaikan yang banyak. Yu'tayanil nam yu'tayanil yu'tiyanil insana malakatan qawiyah litarjih bin akwal. Yang mana kedua-duanya bisa memberikan seorang kemampuan yang sangat kuat malakah itu kemampuan kemampuan yang sangat kuat ditarjih untuk menguatkan nam antara pendapat-pendapat yang ada jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nam dua syekh tersebut itu kalau memberikan arahan bimbingan pelajaran dalam kitab-kitab nah beliau barakallahu fikum itu sangat kuat sekali membantu orang untuk menguatkan mentarjih suatu permasalahan paham ya nah barakallahu fikum karena kalamnya sangat kuat sekali Ikhwani fi din azan masalah masalatun permasalahan baru law haddada salafu ma atlaqahu syara' penting ini sekarang kalau syariat tidak membatasi syariat tidak menentukan tidak membatasi dengan batasan atau waktu tertentu tapi ternyata para salaf membatasinya boleh atau tidak kita mengambil kalamnya para salaf fahal yu'tabaru muhaddadan li'urfina apakah sekarang dianggap terbatasi, sudah ada batasannya, sudah ada ukurannya untuk apa? Huruf kebiasaan kita. Wa mal hukmu lawit tarabnam. Wa wa mal hukmu lawit tarabatil a'raf fi baladin wahid. Perhatikan ini. Dan apa hukumnya kalau seandainya huruf, tradisi, kebiasaan itu berbeda-beda? Paham ya? Nah, berbeda-beda gonceng pada satu negeri. Maksudnya gini. Satu negeri itu kan banyak sekali orangnya ada yang kebiasaan kampung setempat lain dengan kampung sebelah misalkan. Nah, sekarang kalau seperti itu bagaimana kalau seperti itu? Nah, bagaimana caranya solusinya bagaimana? Kita milih yang mana? Orofnya orof yang mana? Tradisi itu tradisi yang mana yang kita nah barakallahu fikum yang kita harus tempuh atau kita terapkan barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, kita milih orof yang mana kira-kira kalau seperti itu? Milih orof yang kampung sebelah atau orof yang kebanyakan mayoritas orang kita lihat sini Al-jawab annaqul jawabannya kita katakan "Lau anna salafar rahimahumullah ayyanu ma atlaqahu syar' penting ini kalau seandainya para salaf rahimahumullah paham Bang kalau seandainya para salaf rahimahumullah ayyanu mereka menetapkan menentukan apa yang diitlakkan syariat jadi dalam syariat itu masih mutlak tapi para salaf menentukannya fa inna dzalika la yata'ayyan, maka tetap kembali ke hukum asal tidak apa? Tidak ada penentuan di situ. Madama yakhtalif fil a'raf wal azman wal amakin. Selama masih ada perbedaan uruf, perbedaan waktu, perbedaan tempat. Li'annal muttaba' li'annal muttabi' huwa li'annal muttaba' huwa nas. Dikarenakan yang diikuti itu adalah dalil. Paham ya? Yang diikuti apa? Dalil. Lakin idza kana ta'yinus salaf tafsiran limubham penting ini fa innahu yurja' ilaih masyaallah akan tetapi kalau nah barakallahu fikum penentuan atau ketetapan para salaf tersebut adalah bentuk tafsir penjelasan terhadap sesuatu yang masih mubham yang belum diketahui sesuatu yang masih samar belum diketahui datang penentuan ketetapan dari salaf sebagai penjelas itu maksudnya maka kembali kepada Nah, barakallahu fikum tafsirnya para salah tersebut. La siyama tafsir sahabah radhiyallahu anhum wa ahli fiqh minhum. Terlebih-lebih lagi tafsirannya apa? Tafsirannya para sahabat radhiyallahu anhum dan juga ahli fiqh dari kalangan mereka. Tafsirnya Ibnu Abbas misalkan, tafsirnya Mujahid misalkan. Karena Mujahid bin Jabir adalah murid siapa? Murid seniornya Ibnu Abbas dalam masalah tafsir kan terkenal. Paham ya? Sampai-sampai para ulama sebagian mereka mengatakan idza ja'a tafsirun an Mujahid fa hasbuka bih Apabila datang kepada tafsir dari Mujahid cukup bagimu. Paham ya Mujahid bin Jabir, muridnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mahfum salani, mahfum bang. Ayo ya, na'am barakallahu fikum ya, upayakan perhatikan baik-baik. Wa idza ikhtalafat, wa idza al a'raf itnam. Ittabi' fi kulli makarin makana 'urfan fi, wattabi' fi kulli zamanin makana 'urfan fi. Apabila 'urf kebiasaan atau tradisi itu berbeda-beda, ikutilah Eh, Wanam ikutilah uruf yang ada di tempat tersebut yang kamu berada di dalamnya. Dan ikutilah nah barakallahu fikum uruf yang sekarang kalian tuh berada di zaman zaman tersebut. Maksudnya kalau urufnya zaman sekarang ya berarti pakai zaman sekarang. Jangan pakai uruf yang zaman dahulu. Dulu mungkin tukang, tukang bangunan di Jogja ini ya. Saat itu 80 sudah banyak. Namanya tenaganya 50 misalkan. Itu uruf yang dulu. Nah, sekarang uruf sekarang tukang sekitar 120 misalkan. Paham, Bang? Sekitar berapa, Bang? 120 misalkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tenaganya taruhlah 80. Nah, urufnya itu pakai uruf yang mana sekarang? Yang dulu atau yang sekarang? Yang dulu atau yang sekarang urufnya yang dipakai? Yang sekarang. Karena apa? Zaman itu berubah-ubah. Paham ya? Waktu itu berubah-ubah ya. Kalau antum menggunakan uruf yang dulu ya orang nggak mau. Paham ya? Kerjanya sekarang digaji dengan gaji yang dulu. Paham belum? Nah, jadi uruf itu penting sekali kita mengikutinya selama tidak berseberangan dengan syariat. Faham maksudnya ya? Contohnya kampung A sama kampung B. Sama-sama satu negeri itu. Kampung A sama kampung B. Di kampung si A itu kalau kerja tenaganya 50 ribu, tukangnya 80. Kampung B itu kalau kerja tenaganya 80, tukangnya 120 misalkan. Paham ya? Nah, antum membawa uruf kemana? Ya tergantung kalau antum membawa orang mengambil tenaga dari 6 dari kampung A ke, ke kampung B, berarti uruf gajinya itu juga uruf yang kampung B gitu loh. Paham maksudnya ya? Itu penting sekali. Jangan sampai antum nah barakallahu fikum dalam masalah ini enggak paham karena masalah memberikan gaji, memberikan upah itu harus apa? Harus clear. Jangan sampai ada yang, yang apa yang terdolimi atau jangan sampai ada yang mendoliminya. Nah barakallahu fikum gitu. Seperti itu ya. Kita lihat sini. Kata beliau yang terakhir tadi kata beliau apabila enam Uruf itu berbeda-beda, ikutilah uruf yang ada di zaman tersebut dan tempat tersebut. Jangan ikuti uruf yang lain itu loh. Paham ya? Antum ada di Jogja ikuti uruf Purworejo misalkan. Menggaji tukang dan tenaga antum ikutnya uruf Purworejo. Antum tinggal di Jogja. Tepat atau enggak ini Abdurrahman? Enggak tepat itu loh. Kalau antum di Jogja urufnya ya uruf Jogja. Waktu waktunya kapan ya? Waktu sekarang ini yang jadikan ukuran. Jangan waktu yang telah lalu. Nah, barangkali fikum seperti itu. Naam. Kita ambil lagi. Qala al-mu'allif asbahullah. Jadi uruf penting ya, uruf itu boleh jadikan acuan, paham ya? Boleh jadikan sandaran selama tidak berseberangan dengan dalil. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif asbahullah, pantun yang ke-67, pantun yang ke berapa, Bang? Yang ke 66 yang ke berapa tadi? 67 perhatikan. Wa ja'alka bin kulla 'urfin muttarid. Fasyartu nal 'urfiyyu kal lafdhi dan jadikanlah setiap lafad, eh, jadikanlah seperti lafad. Ini berarti kula dulu ya. Dan jadikanlah setiap uruf itu ngam seperti lafad yang bisa dipastikan. Paham ya? Nah, jadi uruf itu bagaikan lafad yang dipastikan. Di sini berapa urufnya urufnya tenaga ribu, tukang ribu. Jadikanlah uruf itu seperti lafad yang pasti. Sehingga nggak berubah-ubah gitu loh ya. Faham maksudnya? al urfiyyu kalabdi yarid. Nah, maka syarat kami secara uruf itu seperti lafaz yang telah ditetapkan. Hadi qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih syarahnya itu, hadi aidan minal qawaid ini juga termasuk kaidah-kaidah kata beliau. Wa hiya anal a'raf al-muttaridah ka al-fadil naman nah, nah al-mantuqah bahwasanya uruf-uruf yang sifatnya al-muttaridah dipastikan tentu ditetapkan itu seperti lafaz-lafaz yang diucapkan. Fa idza jaratil 'adah bi syai'in mu'ayyan. Apabila berjalannya suatu tradisi atau kebiasaan sesuatu tertentu, fa innahu yakunu kal masyrut, maka sesungguhnya dia bagaikan sesuatu yang syaratkan. belum? Bagaikan sesuatu yang syaratkan. Adat setempat itu adat setempat tersebut kalau seandainya menggaji tukang 120, kalau menggaji tenaga 80 misalkan. Nah, itu seakan-akan syarat gitu loh. Ana mau kerja tempat antum kalau syaratnya seperti itu gitu loh. Paham belum? Jadi nggak perlu nanya berapa ya? Kalau tempat antum berapa ya? Kalau di situ urufnya segitu ya udah, seakan-akan itu syarat gitu loh ya. Kita datangkan tenaga ya harganya tadi itu 80.000. Datangkan tukang, tukang bangunan misalkan, harganya 120.000. Ya udah itu seakan-akan syarat gitu ya. Nah, baru kalau fiikum. Kita lihat sini. Misal contohnya, istajara rajulun baitan lisakan. Artinya apa? Ada orang menyewa rumah untuk ditinggali. Fa bihi yarbutu bihi al-hamir wal bighal wal ibil. Allah musta'an. Jadi transaksinya itu nyewa rumah untuk ditinggali. Pak, anak nyewa rumah antum, Pak. Rumah yang baru jadi itu yang kemarin dibikin. Berapa itu, Pak? Setahun 10 juta karena pinggiran kota dekat sama kota akses ke kota itu cepat transportasi pun mudah semua fasilitas memadai katanya kata orangnya tadi. Kata yang nyewa ini siap anak sewa ya Pak ya. Untuk tinggalin kan transaksi kan ditinggalin tempatnya. Ternyata apa dia sewa rumah itu apa untuk kandang kambing gitu loh. Kandang kambing, kandang kerbau, kandang keledai, kandang bihol. Bihol itu apa bihol itu? Bihol itu jamak dari bagel. Bagel itu apa sih bagel itu? Bagelun. Hewan bukan? Hewan apa itu? PE? Ope oh, PE enggak antum PE? Hah? Bagel apa bagel itu? Bagel itu apa bagel itu? Apa Hamzah? Bagel. Hewanam, eh, perkawinan antara kuda dengan keledai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ternyata bahwa dia kan transaksinya ngontrak nyewa rumah untuk ditinggali, Bang. Tapi ternyata sama dia masih pakai apa? Idabihi yarbut dipakai untuk mengikat apa kode, keledai, wal bighal, ya perkawinan antara kuda dan keledai tadi itu, wal ibil dan onta di, diikat di situ di rumah itu. Bayangkan transaksinya padahal itu ditempati. Nah, waqala ana sta'jartul bait wa malaktu manafi'ah. Intinya ana sudah nyewa rumah ini. Semua manfaatnya aku sudah miliki. Sudah bayar kan 10 juta, onta langsung cash di awal nih sepuluh juta untuk satu tahun. Paham ya? Transaksinya untuk ditinggali. Transaksinya untuk apa? Ditinggali. Tapi ternyata malah dipakai untuk apa tadi? Untuk ngikat di situ ada ada keledainya, ada ontanya, ada nebihwalnya, Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya orang tadi mengatakan Anas ta'dzabtul bait wa manaf ya. Anas sudah apa? Anas sudah nyewa rumah ini kok. Berarti aku memiliki semua manfaatnya, bebas bagiku katanya. Fali an antafi' bihi bi ayyi wajhin? Maka boleh bagiku memanfaatkan dengannya dengan bagaimanapun caranya minal wujud dari sisi yang ada. Pokoknya bagaimanapun bentuknya pokoknya anak sudah bayar 10 juta untuk setahun. Nah, kulahu kita katakan orang tersebut arbut, laisa Kamu tidak berhak melakukan seperti itu. Kenapa? Walaya juzu dan enggak boleh. Lian Li'annahu khilaful mu'tad. Dikarenakan perbuatanmu itu menyelisih tradisi. Orang tradisinya kalau kontrak rumah itu apa biasanya? Ditempati atau untuk bikin kandang? di ditempati tinggal. Yang tinggal siapa di dalamnya, Bang? Manusia gitu loh. Paham ya? Itu setelah tradisi seperti itu. Nah, kita katakan ini nggak boleh, kamu nggak boleh, kamu nggak berhak seperti itu. Kenapa li'annahu pun mu'tad? Karena perbuatan tersebut menyelisih tradisi wal akad al mutlak sedangkan akad yang sifatnya mutlak anak sewa rumahmu ya pak ya ya itu mutlak nggak tuh nggak mutlak atau tidak itu mutlak anak sewa rumahmu ya pak ya itu mutlak berarti yuhmal 'alal 'urf al-mu'tad berarti kesepakatan tersebut walaupun mutlak dibawa pada tradisi yang sudah berlangsung secara mutlaknya bagaimana. Belum, tradisinya kalau orang nyewa rumah itu ditempati itu loh. Ditempati untuk apa? Ya untuk manusia tinggal situ, bukan malah ditempati apa? hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang lain kan itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza nasakumullah ini penting sekali ya, jangan sampai antum atau kita gagal dalam memahami seperti ini. Kenapa? Li'anna syartul urfi al-muttarid kal syartil lafdhi. Karena syarat secara tradisi yang sudah ditetapkan, yang sudah dipastikan, itu seperti syarat yang dilafadzkan. Walaupun dia enggak melafadzkan, anak kontrak rumahmu ya, Pak, untuk anak tinggali. Walaupun enggak ada lafaz anak tinggali, paham ya? Cuman anak kontrak rumahmu itu sudah dipahami yang namanya orang kontrak itu tinggal di situ gitu loh. Paham ya? Ditempati manusia bukan makhluk lain gitu loh. Nah, dia sudah ngontrak rumahnya untuk setahun dibayar cash spontan di awal 10 juta. Ternyata yang nempati makhluk lain bukan manusia. Paham ya? Dan nempati apa? Kuda, sapi, kambing. Berarti kan enggak sesuai dengan apa tradisinya. Mohon insyaallah. Ayo kita lihat. Lahu hukmuhu fayakunu mu'tabaran. Maksudnya apa? Seperti syarat yang dilafatkan yang dia memiliki hukumnya, maka menjadilah uruf tersebut termasuk sesuatu yang dipandang atau dianggap. Paham ya? Jadi uruf itu dianggap ya jangan sembarangan ya. Urufnya atau apa gitu biasanya. Seperti itu na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi contoh yang lain. Wa min dzalika contoh yang lain al al hadaya tuhda lil insan. Hadiah-hadiah yang diberikan hadiah tersebut untuk orang. Nah, kita lihat hadiah-hadiah. Naam, sama jaratil adah anna mislahu yu'tabaru hadiah yakunu hadiah. Paham ya? nambah barakallahu fikum. Ini penting juga nih. Apa artinya? Selama tradisi tersebut berjalan bahwasanya yang semisalnya itu adalah dianggap hadiah, maka hadiah juga. Paham ya? Ada orang datang ke antum, si A datang ke antum, "Mas, ini ada nah barakallahu fikum makanan buat antum." Sama dia dimakan sama dia. Setelah makan selesai, bayar tadi itu tak jual itu, Tadi itu tak jual katanya. Jadi dia itu berarti ketika ngasih itu sudah menyelisih tradisi tradisi orang ngasih ya udah ngasih itu hadiah gitu loh Paham ya? Kok malah setelah selesai dimakan malah suruh bayar. Berarti kan sudah keluar dari tradisi. Itu yang keliru siapa yang keliru? Yang keliru yang nyuruh bayar tadi itu karena apa? Dia menyelisih tradisinya. Orang ngasih itu kan tradisinya kan sebagai hadiah atau hibah pemberian, bukan jual beli. Kalau jual beli kan akadnya lain. Anak jual ini bolu buat antum, mana jual. Harganya berapa? Satu lima ratus. Berarti jual beli. Tapi kalau dia ngasihkan bolu, masing-masing dikasih bolu satu-satu. Ini satu-satu. Kemudian setelah dimakan semua, ayo bayar. Tadi itu 500-an tadi itu. Itu namanya lain karena dia sudah menyelisih tradisi. Paham ya? Jual beli lain transaksinya, hadiah pemberian juga lain. Paham maksudnya, Bang? Eh, jadi jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Insanun musta'idunil bai' linnas. Ada orang sudah siap-siap untuk jual beli kepada manusia. Jual beli sama manusia lah, nam jual beli gitu ya, transaksi. Faja'a rajulun wa wada'a mata'ahu fi hadar hadzal rajul al-musta'id Jadi dia itu sudah punya toko, punya warung. Warung itu kan dibuka kan untuk jual untuk jual beli. tiba-tiba datang orang meletakkan barangnya di situ, di warung itu. Paham ya? Nam hal yakun hadza tawkilan lahu fil bai'ah. Sekarang penting ini. Orang ketika meletakkan makanan di situ atau barang di toko tadi itu, apakah itu sudah dikatakan mewakilkan untuk menjualkan barang itu? Paham ya? Jadi si A ini punya toko. Paham ya? Kalau zaman sekarang lagi ngetrennya itu kan eh, barakallahu fikum eh, warung jualan jajan pasar itu ya, itu kan orang pada nitip ke situ. Iya enggak? Itu buka lapak, buka tempat, iya kan? Kemudian orang pada nitip ke situ, naruh makanan situ. Nah, ketika mereka naruh makanan situ untuk dimakan atau untuk dijualkan biasanya. Untuk dijualkan, nah itu tradisinya, uh, urufnya dipakai itu. Paham ya? Wah ini orang menaruh makanan di sini akhirnya dimakan. Ya keliru. Paham ya? Orang ketika meletakkan makanan di situ bukan untuk dimakan di bagian cuma-cuma bukan nitip untuk dijualkan itu loh. Itu urut penting itu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini kisahnya ini, orang ini sudah punya toko, punya tempat yang tempat tersebut untuk jual beli. Tiba-tiba datanglah orang meletakkan barang di toko tersebut. Paham ya? Apakah ini bentuknya walaupun dia nggak ngomong apakah perwakilan menjualkan barang tersebut? Nakul na'am. Jawabnya iya. Ya, Yakunu taukilan berarti maknanya ada taukilan dia memerintahkan atau dia menyuruh untuk apa? menjualkan barangnya. Li'an anahadah huwal 'urf, karena ini 'urfnya. Belum. Jadi kalau ada orang nah barakallahu fikum buka lapak, buka tempat jualan di pasar. Nah, si A nitip resoles situ ya, atau nitip enam tahu bakso di itu, ditaruh di itu, Enggak ngomong dia, naruh gitu aja. Wah, ini hadiah atau apa? Antum enggak perlu nanya sudah. Itu orang naruh situ untuk jualkan itu loh. Ada tulisannya eh, tahu bakso 500, berarti itu jualkan. Paham ya? Nah, bukan untuk hadiah, bukan untuk pemberian karena urufnya seperti itu. Maaf salah ya, walaupun dia enggak ngomong apa-apa. Contohnya Mas Ahmad lah atau yang lainnya, dia di belakang itu naruh apa naruh cilok. Naruh cilok itu. Enggak ngomong kan, ini tak jual, ini tak jual, ngomong gitu kan? Langsung atau makan semuanya. Kemudian diam seribu bahasa sudah. Paham ya? Mas Ahmad pulang itu kemudian enggak bawa uang kan enggak mungkin. Maksudnya bagaimana maksudnya itu ketika taruh situ dah urufnya itu yang untuk dijual itu loh. Paham ya? Antum ngambil bayar gitu loh maksudnya. Paham ya? Mahum sholat Abdurrahman. Eh Abdurrahman Nafil, mahum sholat. Eh, Jadi ketika makan silok nih bayar gitu loh. Bukan makan makan makan makan wah ini hadiah kata. <laughs> Hadiah dari siapa? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. insyaallah Hamzah ini ini penting sekali. Jangan sampai kita salah paham atau keliru dalam memahaminya. Naam. Insanun dafa'a saubah ila al Penting juga ini. Ada orang menyerahkan pakaiannya ke ghassal. Ghassal itu laundry. Laundry. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Falamma ja'a fi akhir nahar dhahaba ila al-ghassal wa atahu saubah nadhifan. Jadi dia gini, si A ini datang ke laundry bawa pakaian kotor. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum taruh situ dah. Falamma jaa fi akhir nahar, kemudian ketika orang ini balik lagi ke nam di, di siang lah, di akhir-akhir siang itu, sore lah atau, atau siang itu, datang situ, nah barakallahu fiikum pergi ke hostel, pergi ke laundry, kemudian pihak laundry memberikan pakaian sudah bersih. Paham ya? Berarti ngapain ngantum ke situ? Eh, nyuruh laundry tadi mencucikan atau nitip antum? Atau nitip nyuci? Eh? Nyucikan transaksi nyucikan atau mengambil jazakumul khairan ya antum dipukul nanti. Paham ya? Karena antum ketika naruh barang pakaian kotor di situ ditaruh itu bukan berarti gratis itu enggak. Maksudnya itu berarti antum nyuruh orangnya mencucikan pakaiannya, transaksi. Fa akhadahu summa saraf wa lam yu'tihil ujrah. Orang tadi itu sudah tahunya, wah kok sudah bersih, tak taruh sini, dah bersih, tak bawa pulang, langsung pergi dia. Enggak memberikan apa? Enggak memberikan pembayaran wala syai'. Faqala al hostel. Kemudian ghassal itu laundry tadi itu mengatakan, "Ainal ujrah? Mana upahnya?" Qala, "Masytarat, masytarata alayya." Kamu enggak mensyaratkan kok. Anak itu menaruh itu malah mana antum cuti. Maksudnya apa? Maksudnya itu orang ini yang dimintain mana mana bayarannya, mana bayarnya itu malah dia ngomong, "Ana enggak mensyaratkan kok. Kamu diam aja sejak tadi, ana cuma naruh pakaian kotor itu malah antum cuti." Paham ya? Secara tidak langsung walaupun dia nggak nyuruh tolong dicuci itu, ya udah orang kalau naruh situ ya untuk dicucikan itu loh. Jadi nggak perlu syarat-syarat wala -syarat. Kembali ke uruf. Uruf penting ya. Nakul kita katakanlah budda an yu'tiyal ujrah. Kata beliau, harus dia membayar enam ujrah, membayar upah enam orang yang sudah mencuci bajunya tadi itu karena apa? Karena transaksinya walaupun dia nggak ngomong, secara uruf itu berarti apa pakaian ditaruh situ untuk dicucikan. Nah, paham soalnya ya? Ewa, kita lihat sini. Li'an hadza 'urfun na'am muttaridun karena ini tradisi yang sudah ditetapkan yang pasti. Wa hadzal rajul qad a'adda nafsahu li hadzal 'amal dan orang ini sudah buka laundry, buka tempat cucian ini barakallahu fikum. Naam itu mempersiapkan dirinya untuk mengamalkan, untuk mengerjakan pencucian tersebut sehingga ketika ada orang datang ke situ membawa pakaian kotor berarti orang tersebut ingin apa? minta tolong dicucikan tapi transaksinya apa? transaksinya ujroh itu ada ada imbal balik atau upahnya tadi. Contoh yang lain. rojulun yamshi bisayyaratihi fit tariq. Penting ini perhatikan baik-baik ini. Ada orang dia berjalan dengan mobilnya nam fit tariq pada suatu jalan. Fa asyara ilaihi rajulun kemudian tiba-tiba ada orang mengisyaratkan tangannya gini. Nah, wakif wakif, fa waqafa Jadi ada mobil lewat, paham ya? Tiba-tiba ada orang misalnya tangannya gini, suruh berhenti stop gitu ya, berhenti. Nah, fawaqafa lahu akhirnya berhenti. Wa raqiba ma'ahu ilal Madinah itu yurid. Paham ya? Taruhlah sekarang bis lah biar mudah ya pahami ya. Ada bis lewat, orangnya gini, ada orang di depannya gini. Nyetop bis itu. Bisnya berhenti, akhirnya dia ikut bis itu. Kemana? Ke Solo katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian setelah itu dia apa? Pergi ke Madinah ke kota yang diinginkan. Falah mawasola ketika sudah sampai tujuannya kalau Sa'id sopirnya ngomong, "Atin ujrah." Mana upahnya? Kalau roket orang yang naik tadi mengatakan, taala ya Kamu nggak mensyaratkan. Anak tadi cuma numpang aja. Cuma nitip numpang sampai Solo. Jadi nggak perlu bayar katanya. Itu nantinya dipukulin oleh itu taranya. Fahal talzamahul ujrah aula. Sekarang apakah wajib dia bayar apa? Bayar upah atau tidak? Al jawab, in kana sahibas sayaratin ujrah kalau sopir tersebut adalah pemilik mobil taksi, saya uzrah itu taksi. Artinya saya uzrah itu taksi maksudnya. Mobil taksi itu kan berarti dipersiapkan untuk orang numpang itu bayar itu loh. Antum apa misalnya menghadang taksi? Wakif, wakif, stop pak, stop pak. Mau, mau numpang pak, numpang kemana ke Solo? Diantar sampai Solo tapi nggak bayar misalkan. Jazakumullah khairan itu. Bagaimana nasib nasibnya nanti bagaimana kira-kira? Baku hantam nanti bisa kelahir di situ. Paham ya? Karena memang taksi itu disiapkan untuk orang naik bayar gitu loh. Fayalzam raqib bil ujrah maka nah penumpang tadi itu wajib memberikan upahnya. Li'an hadza wal 'urf karena ini 'urfnya. Wa in kana lam yu'idda nafsahu lidzalik walaupun dia tidak mempersiapkan dirinya untuk bayar itu tapi dia tetap diwajibkan untuk bayar gitu loh. Falaisa lahul haq alaih maka dia tidak punya hak sama sekali di situ ya. Nah, karena dia tetap di situnya ketika dia numpang itu mobil yang dia tumpangi memang dipersiapkan untuk disewakan gitu ya. Nah, maksudnya orang ketika naik itu bayar itu. Walau kan yuridul ujrah lasyarata alaih wa qala adhabu bika bikada. Dan kalau seandainya nah barakallahu fikum afan ya ini enggak enggak konsentrasi tadi perhatikan baik-baik, ana ulangi lagi. Yang pertama al-jawab, jawaban yang pertama, kalau sopir tersebut pemilik nah barakallahu fikum sopir tersebut adalah pemilik mobil taksi maka orang yang naik bayar. Paham ya? Kalau sopir tersebut adalah pemilik mobil taksi, maka yang naik apa? Bayar. Walaupun sampai kemana pun bayar, walaupun dia nggak ngomong nggak ngomong eh, nanti bayarnya, tetap, tetap bayar dia. Yang kedua, wa ingkana ini yang kedua potongannya ya. Wa ingkana lam dan nafsahu dalik. tapi pemilik mobil tadi kalau dia bukan sopir taksi, cuma mobil biasa, mobil pribadi misalkan, maka dia tidak punya hak untuk memintanya. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau seandainya dia itu ingin minta bayaran, dia mensyaratkan di awal. Ini penting ini. Mensyaratkan di awal. Paham ya? Aku bawa kamu pergi ke Solo tapi bayarnya sekian, gitu loh. Paham belum? Jadi ketika ada orang menghadang seperti ini, kok yang dihadang mobil pribadi misalkan, kok dia mau berhenti, dia ngomong dulu, mau kemana ke Solo? Berani nggak 50 ribu? Siap misalkan, ya udah diantar ke Solo bayar 50 ribu. Tapi kalau yang dihadang itu taksi, walaupun dia nggak ngomong, ya sampai Solo bayar gitu loh. Faham belum bedanya nih? Faham nggak bedanya? Ada dua mobil taksi sama mobil pribadi. Kalau mobil pribadi itu dipersiapkan untuk nyari untuk apa? Untuk nyari penumpang nggak biasanya? <laughs> Mobil pribadi itu biasanya dipersiapkan untuk nyari penumpang nggak? Enggak kan? Nah, ketika ketika ada orangnya orang menghadang mobil pribadi tadi itu, mobil pribadi nanya dulu mau kemana mau Solo. Anak siap ngantarkan, tapi 50 ribu. Kata penumpangnya siap, ya udah berarti selesai. Kalau yang dihadang mobil taksi walaupun nggak nanya berapa, kok dia langsung mau kemana ke Solo diantar langsung ya bayar gitu loh. Paham soalnya ya? Ini penting. Nah, dan lihat sini, sedikit lagi. Kata beliau, rojulun istajara a'nam. Rajulun istajara akhar liyu'allimahu al-Qur'an fattafaqa 'ala sa'atain fil yawm wa lam yu'i wa lam Apa itu? Apa bacanya itu? Walam apa itu? anjina Ewan eh, na'am, kita ulangi lagi. Rajulun istajara akhar liyu'allima liyu'allimahul Qur'an fattafaqa 'ala sa'atin fil yawm Walam lam yu'ayyinaha. Ada orang menyewa orang lain untuk mengajari dia Al-Qur'an. Jadi ada orang pandai Al-Quran, tajwidnya Masya Allah, bacaan usananya, pokoknya suaranya sangat halus, merdu, selembut sutra misalkan. Paham ya? Tertarik dia. Akhirnya nyewa, tak sewa kamu ya. Ngajari aku dalam sehari, sepakatnya apa? Sepakatnya kita lihat, sepakatnya di sini. Jadi orang ini nyewa orang untuk mengajari di Al-Quran, apa? sepakatlah dua orang tersebut. Ala sa'atain kini sehari dua jam. Sehari berapa jam? Dua jam. Walam yu'ayinaha tapi enggak menentukan jamnya jam berapa. Paham ya? Siap enggak antum ngajari anak Al-Qur'an sehari 2 jam? Siap katanya. Paham ya? Tapi enggak menentukan jam berapa, kapan waktunya gitu loh. siap lah berapa? Enggak usah banyak-banyak 2 jam itu ya kalau istilahnya karena anak sudah asli jam kerja tapi tak luangkan waktunya ya nah 2 jam itu 100 ribu aja lah katanya tapi enggak menentukan jamnya 2 jam itu kapan itu loh kan penting-penting juga ternyata dia datangnya jam 12 malam Tok tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam misalkan. Jadi diajari Al-Qur'an enggak? Jam 12 malam datangnya. Berarti kan enggak tepat itu loh. Jadi harus sepakat sejak awal kita lihat dulu biar tambah jelas. Kita lihat dulu. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang ini nyewa orang untuk ngajari dia Al-Qur'an. Sepakatlah dia sehari berapa jam tadi? 2 jam. Tapi enggak nentukan waktunya kapan itu loh 2 jamnya itu. Faja'ahu as-sa'atsaniyah lailan ini. <laughs> Datangnya jam 2 malam. Orang lagi nyenyaknya tidur, Eh, lagi banyak istilahnya sepi-sepi sunyi-sunyi ada suara di luar biasanya suara apa biasanya suara kata suara jangkrik itu ya. Jam 2 malam datang ngetok-ngetok pintu nih ya, ngetok pintu atau ngebel misalkan ya. Wa qala u'allimuka an katanya. Assalamualaikum. anak jari antum sekarang ya kiroahnya Jam 2 malam bayangkan itu. Datang dia. Ya. Fa innahu la yuqbal minhu, maka enggak terima dari orang tersebut. Kenapa? Karena urufnya itu jam 2 malam bukan ngajari Al-Qur'an situ. Paham ya? Bangun malam sholat itu loh ya enggak? Dia malah datang jam 2 malam, kemudian alasannya anak enggak ada waktu lain kecuali jam ini katanya. Ya enggak bisa. Tentukan di awal. Li'annahu lam yajril 'urf dzalik. Karena tradisi itu enggak berjalan seperti itu. Enggak ada orang yang buka pelajaran jam 2 malam itu jarang sekali. Pernah dengar atau buka pelajaran privat khusus jam 2 malam itu jarang sekali kan? Nah, tradisinya kan seperti itu enggak ada gitu loh. Bal imma fin nahar aw awal awal lail. Bahkan yang terjadi itu urufnya itu biasanya di siang hari atau di awal malam masih mungkin habis maghrib, isya. Ini jam 2 malam datang. Paham ya? Tapi sepakat 2 jam dalam sehari. Kesepakatan itu dicerna lagi, diluruskan lagi kapan waktunya biar jelas. min al qawaid al-nafi'ah ini termasuk kaidah yang penting, annal 'urfa al-muttarid kasyar, bahwasanya tradisi yang sudah ditetapkan yang sudah pasti nam kasar yaitu seperti syarat. Jadi syaratnya yang namanya syarat itu kan kalau nggak terwujud kan enggak bisa mendapatkan yang apa yang disyaratkan itu. Masalah tuan permasalahan al maknam al-makatib al akoriyah ba'daha yu'tabaru ashab ba'daha ya'tabiru ashabaha mujarrad dalalah 'ala al-'ain al-mu'ajjarah atau al-mu'ajjarah ilzaman liz-zabun bil 'aqd. Fama hukmu dzalik? Ini sekarang barakallahu fikum hafizakumullah kantor-kantor yang biasanya kantor pembangunan atau kantor-kantor arsitek atau yang semisalnya itu sebagian mereka itu terkadang menganggap sebagian yang lain teman-temannya semata-mata hanya menunjukkan saja, menunjukkan tempatnya. Paham ya? Menunjukkan tempat atau barang yang disewakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang mengharuskan zabun, mengharuskan ada barang yang tinggal untuk transaksi akad. Paham ya? Apa kalau terjemahan DP? Tahu oh, DP enggak antum? Eh? Apa DP itu? Apa DP itu, Bang? Orang mau beli barang, biasanya kan kantor-kantor yang menyediakan barang itu atau istilah toko lah, karena toko ada barang kemudian dia beli. Beli tapi posisinya nah barakallahu fikum dia hanya mengarahkan. Nah, mengarahkan nanti insya Allah diantar jam sekian jam sekian, barangnya mana barangnya yang ini. Berarti apa? Kalau kamu benar-benar mau beli, Berarti apa? Harus ada zabun barang yang tinggal sini itu transaksi akadnya sah jadi atau tidak. Namanya DP. Oh ya DP itu apa sih kepanjangannya? Hah? DP itu apa? Anda juga nggak tahu juga DP itu apa yang jelas DP itu dibayar di awal itu tapi separuh dulu atau setengah dulu. Itu itu artinya aja ya. Makna DP itu biasanya bayar dulu Bayar dulu separuh, setengahnya atau intinya ada uang yang tinggal di situ untuk meyakinkan transaksi itu sah. Paham belum? Contohnya beli kasur, paham ya? Harganya berapa? 1 juta 250, paham ya? Nanti diantar ya kapan habis asar. Nih, tak DP dulu biar memastikan bahwasanya bisa dibeli. Paham ya? Jadi DP itu semacam tanda jadi gitu loh. Paham ya? Berapa? Tak kasih 100 dulu nanti kalau udah sampai rumah tak lunasi, tak sempurnakan. Itu namanya DP. Itu boleh atau enggak? Itu loh. Al-ijabah in kana hadha huwal 'urf bihi. Kalau seandainya ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan maka diamalkan enggak masalah. DP itu enggak masalah ya, yang penting nah barakallahu fikum jangan sampai nipu, jangan sampai ada penipuan. Sudah DP ternyata enggak diantar barangnya, sudah DP ternyata barangnya diantar lain, itu berarti penipuan. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.